السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji شكور syukur كتاب kita panjatkan kehadirat Allah الله جل وعلا yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafara dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana la zalumun kafara sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah pada pagi yang cerah hari ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa ala, kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini maka kita memohon kepadanya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita dengan kondisi yang lebih baik di dunia ini dan di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. al kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan an-ni'matu ni'matan. Ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas. Yang mana nikmat tersebut bukanlah sebagai tanda bahwa Allah telah mencintai atau menjadikan hamba tersebut dari hamba-hamba pilihannya seperti nikmat harta, anak keturunan dan segala bentuk perhiasan-perhiasan dunia. Fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Nikmat yang seperti ini yang disebut dengan nikmat yang muqayyadah adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang non muslim, yang kafir kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Allah berikan. Sedangkan yang kedua adalah nikmatun mutlaqah. Nikmat yang mutlak. Nikmat yang sempurna yang merupakan pertanda cinta dari Allah Jalla wa ala kepada seorang hamba yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Ini adalah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk bangga dan gembira dengannya. Di dalam firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Di dalam surat Yunus. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah. Hendaknya mereka bangga, mereka gembira karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala setelah menyebutkan ayat di atas, kata beliau laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk bangga dan bahagia dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bangga, mereka gembira, mereka senang. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Di dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang memiliki hukum rafa' Beliau menyatakan innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia ini Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan semata yang ia cintai. Nikmat ya. mengenal aqidatus salaf. Nikmat ya. mempelajari ilmu agama. Nikmat menjaga salat lima waktu berjamaah. Nikmat teman-teman yang saleh, nikmat pekerjaan yang halal, nikmat anak istri yang saleh yang taat kepada Allah Jalla wa Ala ini merupakan pertanda cinta Allah kepada seorang hamba inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib dunia itu akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang ia cintai dan kepada hamba-hamba yang tidak ia cintai sekalipun adapun nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang ia cintai saja. Maka kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat itu terbagi menjadi dua. Nikmat yang muqayyadah dan nikmat yang mutlaqah. Siapa yang menyatakannya? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita melihat ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Yang katanya jumlah manusia kalau saya tidak salah sebut dan jika saya keliru mohon diingatkan bahwa jumlah manusia di dunia kurang lebih 7 miliar. Betul? Hah? Enggak kan ada standar jumlah. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar jumlah penduduk manusia di dunia ini yang terdeteksi ya terdaftar 7 miliar, betul? Hah? Kurang lebih lah ya. Hah? <laughs> kurang, kurang lebih banyak yang jawab. Ya, kurang lebih. Sama yang lebih pasti sehingga sebagai pengetahuan baru buat saya. Betul? Hah? Yang saya dapati demikian. Ya, jumlah manusia 7 miliar kurang lebih. Yang berstatus Islam yang berstatus agama Islam hanya satu miliar. Hanya satu miliar. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna dina inda Allahil Islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Besarnya nikmat Islam. Kita lihat bagaimana di luar Islam orang-orang yang menyembah selain Allah. Agama yang tidak logis. Ya. Logika mana yang menerima kayu sebagai sesembahan? Logika mana yang menerima sesembahan Tuhan buat dibuat sendiri, dipahat oleh tangannya sendiri, bahkan terkadang terbuat dari sesuatu yang bisa dimakan. Makanya disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa beberapa eh, bahwa mereka para sahabat Nabi terkadang setelah salat subuh duduk-duduk di masjid dan mengenang masa lalu mereka untuk mengagungkan bagaimana nikmatnya hidayah Islam ini. Ketika mereka sedang eh, berbincang-bincang, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Kita memang sebelum Islam aneh-aneh." Saya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu saat ketika saya kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali ya, gandum yang sudah berbentuk patung sesembahan selain Allah, saya ambil dan saya makan. Tetapi di saat itu mereka tidak berpikir demikian. Kapan mereka menilai bahwa itu sebuah kesesatan dan tidak logis? Setelah mereka mendapatkan hidayah Islam jamaah. Dan dari satu miliar yang berstatus Islam, yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas atau minoritas? Sangat-sangat minoritas. Sangat-sangat minoritas. Makanya kata Al-Imam Abu Al-Aliyah Syaqiq Ibnu Salamah seorang ulama tabi'in Beliau menyatakan inni la adri ayyan ni'mataini min Allah alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan Mana yang lebih besar dari dua nikmat Allah pada diriku? Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Kalimat as-sunnah kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumi wal Hikam adalah perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam beragama. Dengan bahasa lain yang lebih mudah dipahami yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Radhiyallahu anhum. Kata Imam Abu Aliyah, saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat. Allah kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Karena Islam seseorang tidak akan benar bahkan tidak akan diterima. Tidak akan bernilai di sisi Allah kalau berbeda dengan apa yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah kepada umatmu jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kata Hasan Al-Basri, ayat ini merupakan ayatul mihnah. Ujian. Ayat ini menguji seluruh pengakuan. Menguji pengakuan seluruh manusia yang mengaku cinta kepada Allah. Bukti dia cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang disebut dengan ayatul mihnah. Penguji pengakuan seluruh manusia yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah. Allah juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir akan ditimpakan suatu fitnah atau ditimpakan kepada mereka sebuah adab yang pedih.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 Rasulullah berada di sebuah jalan dan engkau berada di jalan yang lain. Allah menyatakan barang siapa yang mengambil jalan selain jalan yang Rasulullah bertentangan dengan jalan yang Rasulullah. Min ba'di ma tabayyana lahul huda ini syaratnya. Setelah jelas baginya petunjuk, telah jelas baginya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapakah mereka kaum mukminin ketika ayat ini turun? Tidak ada lain selain para sahabat nah, Nabi. Karena yang hidup di masa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kaum syirikin, Yahudi, Nasrani, munafikin. Yang beriman hanyalah mereka para sahabat beliau. Orang yang seperti ini sifatnya Allah katakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Di antara maknanya Allah sebutkan di dalam surat yang lainnya As-Saff. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling maka Allah membuat mereka semakin berpaling. Dan itu kaedah baku. Ya. Kaedah baku dan itulah fakta. Tidak ada ada orang yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Setelah ia tahu, melainkan semakin hari dia semakin jauh menyimpang, semakin aneh, ya. semakin kacau ucapan, perbuatan, sikapnya. Nuwallihi ma tawanna wa nuslihi jahannam dan kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wasa'at masnira. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa samiul alim." Maka apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun, siapa jemaah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan mendapatkan hidayah. Dan apabila mereka berpaling darinya, maka mereka berada di dalam kesesatan, kecelakaan. Allah akan menjagamu dari mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa pemahaman mereka para sahabat Nabi, metode mereka dalam beragama merupakan referensi bagi umat Islam dalam mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabat beliau. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu para tabi'in. Dan kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan yu'khadul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman mimman sami'ahu minkum. Ilmu ini diambil dari kalian. Kemudian diambil dari orang yang telah mendengarnya dari kalian. Siapa? Tabi'un. Kemudian dia ambil dari mereka orang-orang yang mendengarnya dari orang-orang yang mendengarnya dari kalian. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Adapun individu manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mak maksum, tidak ada yang suci dari kekeliruan. Nah, maka ini nikmat yang perlu kita syukuri jemaah. Yang perlu kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Betapa nyamannya, betapa tenangnya hati kita. Hidup di atas sunnah yang mulia ini. Di atas pemahaman mereka para salaf. Akan tetapi untuk di akhir zaman berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah perkara mudah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Saya ti alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidhi ala al-jamr." Akan datang sebuah masa di akhir zaman nanti orang yang berpegang teguh di atas agamanya, mengikuti kebenaran beratnya seperti menggenggam bara api. Kalau kita hidup di akhir zaman, tetapi tidak ada ujian, kita mengikuti sunnah mulus-mulus saja tanpa ada gangguan. Nah ini perlu dipertanyakan, ini sunnahnya sunnah elelean kalau bahasa orang Medan. Atau kalau bahasa orang Jakarta apa? Kalau bahasa orang Medan sunnah elelean, elelean. Ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengikuti agama Allah, di akhir zaman Nabi katakan kal al jamar. Rasanya seperti menggenggam bara api. Ya sebagai contoh kecil, jenggot kita punya kita sendiri. Ya kan? Kita nggak minta sama orang untuk menumbuhkan jenggot, nggak minta uang sama orang. Yang ribut orang lain, pada tumbuh sendiri. Ya kan? Jenggot kan tumbuh sendiri, tidak dianjurkan menumbuhkan jenggot. Yang dianjurkan adalah larangan mengambil jeng jenggot jangan salah paham ya. Kalau dikatakan sunnah menumbuhkan jenggot berarti yang nggak punya jenggot dianjurkan beli produk-produk yang bisa mengeluarkan jenggot jelas ya tetapi perintah Nabi bukan menumbuhkan jenggot yang ada dari Nabi larangan mengambil jenggot itu yang dari Nabi a'ful luha a'ful luha wahfu syawarib Biarkan jenggot tumbuh, dibiarkan kalau udah tumbuh. Bukan berarti kalau anda nggak punya jenggot dianjurkan untuk beli produk-produk yang bisa mengeluarkan jenggot. Ini tidak sunnah. Saya tidak menyatakan itu tidak boleh. Kalau mubah ya silakan. Tapi untuk dikatakan sunnah, sunnah salah satu dari lima hukum Islam yang harus ada dalil. Jelas ya? Baik. Wa'fu syawarib, wahfu syawarib dan bersihkan kumis kalian. Jenggot milik kita tumbuh sendiri, tapi orang lain yang risih. Ya kan? Istri kita yang berjilbab, kita yang beli jilbabnya, orang lain yang ribut. Inilah akhir zaman jemaah. Makanya Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalqabidhi alal jamur, seperti menggenggam bara api. Lil amilil wahidi minhum ajru khamsina rajula. Satu orang dari mereka dalam beribadah pahalanya seperti 50 orang. Maka para sahabat bertanya, 50 orang perbandingan siapa ya Rasulullah? 50 orang perbandingan mereka atau perbandingan kami? Maka Nabi menyatakan bal minkum, bahkan perbandingan kalian. Lihat bagaimana luas ya rahmat Allah. Ya. Kenapa sebesar itu pahalanya jamaah? Karena lingkungan yang dia berada di dalamnya tidak mendukung dia untuk beribadah kepada Allah. Kondisi dunia di sisinya selalu menggiring dia ke neraka Allah. Maka tatkala dia bisa istiqamah di jalan surga Allah. Sampai-sampai dia merasakan seperti menggenggam bara api, maka pahalanya seperti itu jamaah. Pahala dia dalam melakukan suatu ibadah seperti 50 para sahabat Nabi yang melakukan ibadah tersebut. Karena kalau di masa lalu lingkungan itu, kondisi lingkungan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Kita keluar rumah melihat Abu Bakar langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Umar ingat kepada Allah, melihat Utsman kita langsung teringat kepada surga dan neraka bertemu dengan Rasulullah di masa itu. Tapi kalau di masa sekarang lihat ke depan Abu Lahab, ke belakang Abu Jahal, ke kanan Abu Nawas. Hah? Ke kiri Ketika dia bisa istiqomah di atas agama Allah, ya. sedangkan lingkungannya seperti itu, maka keutamaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil amilil wahid minhum ajuruna khamsina rajula ajuru khamsina rajula pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. mungkin kalau antum antum di kota nggak terlalu besar ujian karena di kota bi orang biasanya lebih cuek dengan penampilan orang lain. Ya, yang penting gua nggak lu ganggu. Ya begitu kan? Yang penting lu nggak ganggu gua. Kan begitu kalau di kota. Coba di daerah-daerah aja mah. Pakai cadar dikirain kayak hewan apa masuk kampung. Pakai cadar. Subhanallah. Ada yang ada ada, ada yang sebagian akhwat kita gara-gara pakai cadar ditampar sama abang kandungnya sendiri, dibakar cadarnya. Jenggot tumbuh anehnya luar biasa. Padahal tumbuh sendiri. Rasulullah berjenggot, Khulafa Rasyidun berjenggot, empat mata berjenggot. Dan Rasulullah melarang jenggot diambil. Tapi kalau orang nggak berjenggot tetapi berkumis, Sampai-sampai sebagian mereka kumisnya sudah seperti pisang goreng hangus itu nggak aneh. Itu nggak aneh. Inilah akhir zaman jemaah. Zaman sudah dunia sudah ter terbalik. Tepatnya bukan dunia yang terbalik karena dari dulu langit masih di atas dan bumi masih di bawah. Tetapi ideologi manusia yang sudah terbalik. Maka berita gembira dari Nabi untuk mereka orang-orang yang bisa istiqamah di atas sunnah beliau di akhir zaman beliau katakan lil amilil wahid minum ajru khamsina rajula. Pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi dalam melakukan ibadah tersebut. Dan perlu kita renungi bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan sunnah melebihi nikmat ilmu agama jemaah. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Dengan ilmu agamalah Islam dan sunnah itu bisa terjaga dan bisa tersebar. Dan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quranul Karim serta ucapan ulama salaf tentang keutamaan ilmu agama saya kira tidak lagi asing bagi antum semua. Hal yang sering antum dengar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mudzakarah seksama terkait fikih bermasyarakat jamaah. Karena kita diciptakan di dunia ini adalah makhluk yang bersosial. Makanya Allah menyatakan illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ada hubungan bersama Allah, ada hubungan bersama manusia. Dan Allah Jalla wa ala mengeluarkan dari Adam anak keturunannya yang beraneka ragam. Secara umum ada yang Islam, ada yang non Islam. Secara umum manusia terbagi menjadi dua, muslim dan non muslim. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang mereka di luar agama kita? Dan bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang mereka satu agama dengan kita tetapi terjadi perbedaan pemahaman karena memang Nabi telah memberitakan iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqah kulluha fin nar illa al wahidah وافترقت النصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا الواحدة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا الواحدة Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu dari golongan Yahudi. Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan katanya. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yaitu yang di masa Nabi Isa tentunya. Adapun setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka beliau telah bersabda, "Mamin Yahudiyyin wala Nasraniyyin ثم yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mengetahui aku diutus kemudian dia tidak beriman kepadaku melainkan dia dari penghuni neraka Allah. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Nabi memerintahkan bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Perpecahan umat Nabi SAW. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Yang pertama karena Nabi memerintahkannya. Yang kedua itu fakta. Siapa yang bisa menolak perbedaan dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat? Hah? Tidak ada yang bisa menolaknya itu telah terjadi. Ya, itu telah terjadi. Kemudian kan Nabi menyebutkan kulluha finnar, seluruh mereka dalam neraka kecuali satu. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah jamaah yang sedang hadir kajian masjid hari ini? Hah? Apakah kita tidak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan Anda selamat dari neraka Allah? Nabi tidak menyebutkan media dakwah mereka. Nabi juga tidak menyebutkan nama ormas mereka. Nabi juga tidak menyebutkan nama partai mereka. Tetapi Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka dalam beragama. Ketika Nabi menyatakan kecuali satu golongan, para sahabat langsung bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." "O man hiya ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." yaitu mereka orang-orang yang beragama mengikuti apa yang telah aku lakukan dan para sahabatku hari ini. Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka beragama. Naam. Ya. Maka ikhwan yang kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Saling mengingatkan tentang fikih bersosial dengan manusia ini amatlah penting. Dan sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi bahwa manusia ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang beragama Islam, Muslim dan non Muslim. Dan alhamdulillah agama kita agama yang sempurna telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ma farratna fil kita min syai. Tidak ada sesuatu yang terluput dari penjelasan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan telah aku ridhoi Islam ini satu-satunya agama untuk kalian. Ayat ini turun, ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah, turun di haji wada pada hari Arafah, di hari Jumat. Nabi sedang wukuf di Arafah. Di Arafah. Dan 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Dan telah datang beberapa asar dari beberapa sahabat Nabi bahwa setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Hari ayat ini turun di Haji Wada di hari Jumat Nabi sedang wukuf di Arafah sebagaimana dalam riwayat Al Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sempurna jemaah. Kita mendapatkan petunjuk dalam segala aspek kehidupan kita kalau kita mau mengkaji agama ini. Sampai-sampai ada seorang Yahudi berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai dia mengajarkan kalian bagaimana cara buang hajat? Ini pertanyaan bukan tujuannya untuk mengetahui jawaban dari Yahudi kata para ulama. Tujuannya ingin memperolok-olok. Kan ada orang kayak gitu kan? Eh, kan dia udah tahu nih pemasang rokok. Karena ustad di depannya. Nggak ngerokok ustad. Haram ya ustad ya. Sering dapat orang kayak gini. Ya kadang-kadang ya Masya Allah sakitnya tuh di sini. Ya. Kenapa ustad? Haram memang rokoknya. Masa sih haram ustad? sambil dia bakar. Tujuan untuk memperolok-olok. Ada di antara di antara fikih berdakwah kata para ulama Jangan kamu berikan jawaban kepada orang yang tidak bertanya. Atau orang yang bertanya tetapi tujuannya untuk merendahkan kamu. Kalau antum jawab malah dibully nanti. Ya. Karena memang tujuannya untuk merendahkan. Tapi Salman Al-Farisi di sini beliau ditanya demikian oleh Al-Yahud yang tujuannya merendahkan beliau. Tetapi beliau menjawab tujuannya ingin membalas dan menampakkan bahwa kami ini merasa mulia dengan Islam ini. Kami tidak pernah merasa hina dan tidak pernah merasa tidak percaya diri dengan Islam ini. Beliau menyatakan na'am. Nabi mengajarkan kami segala sesuatu sampai adab buang hajat. Beliau melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Beliau melarang kami ketika beristijmar menggunakan batu kurang dari tiga. Beliau menampakkan bahwa kami mulia dengan Islam. Kami tidak pernah malu dengan Islam ini. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Syam, ya, kemudian ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kedua sendalnya. Amirul Mukminin nggak pakai sendal, sendal atau sepatunya belum pegang. Nah, gimana? Ada presiden nggak pakai sendal, pakai sepatunya dipegang. Antum apa yang kira-kira? Yang udah pasti, ya kan? Masuk media dunia. Ya. Dan tidak naik tunggangannya, berjalan di bawahnya. Maka seorang sahabat Nabi, jika saya tidak keliru adalah Abu Darda, menyatakan, Ya Amirul Mukminin, Anda sekarang sedang ditunggu oleh pembesar Syam. Tiba-tiba Anda datang dengan kondisi seperti ini. Hah? Dengan kondisi seperti ini. Apa jawabnya Umar? Nahnu qaumun Allah أذلة Islam, الله بالإسلام al ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا Allah. kata beliau kita dulu adalah orang-orang yang hina wahai Abu Darda kemudian Allah memuliakan kita dengan agama Islam maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, Allah akan kembali menghinakan kita, wahai Abu Darda. Dan andai kata yang mengucapkan kalimat ini bukan engkau, saya cambuk dia, wahai Abu Darda. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu kemuliaan dengan Islam jemaah. Bukan malah minder, bukan nggak percaya diri. Orang buka-bukaan aja pede. Ya kan? Orang lain pakai tato satu, satu badan. Ya. Bahkan memakai anting bukan hanya di telinga. Ada yang sudah nggak muat lagi di telinga dipasang di hidung sama dia. Ada yang di bibirnya. PD jamaah. Kita menampilkan profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas minder dan malu. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah demi kita pernah dilempari batu. Gigi geraham beliau patah di medan perang Uhud Kepala beliau yang mulia dihargakan 100 ekor onta oleh kaum musyrikin Mekah. Lantas kita datang setelah beliau merasa malu dan tidak pede menampakkan apa yang telah beliau terangkan selama 23 tahun. Maka kembali lagi kepada cerita Salman Al-Farisi tadi bahwa agama kita telah mengajarkan kita perkara-perkara kecil, apalagi perkara yang lebih besar, adab bermasyarakat, bermasyarakat. Cara buang hajat saja diajarkan oleh Rasulullah. Padahal yang kita ingin lakukan pembuangan sesuatu yang najis, ya kan? Ada adabnya. Doa masuk WC, keluar WC, eh nggak boleh menghadap ke kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Kalau istijmar tidak boleh kurang dari tiga batu. Indah sekali. Kemudian secara sejarah Nabi kita hidup bukan hanya di tengah-tengah orang yang beragama Islam saja. 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi di Mekah. 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi di Mekah, beliau hidup di tengah-tengah siapa jemaah? Kaum musyrikin. 10 tahun di Madinah, di sana ada Yahudi dan ada Nasara, Bani Quraidah, Bani Nadir. Dan di luar bumi Arab ada juga yang Majusi seperti di Al-Asbahan, Iran. Maka dengan kita mengkaji bagaimana sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau sana akan kita dapatkan pelajaran pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bermasyarakat. Dengan yang non muslim dan dengan yang muslim. Terkait dengan yang non muslim, saya ingin memberikan terlebih dahulu beberapa poin iya. di pertemuan kita yang singkat ini. Yang pertama, bahwa non-muslim secara umum di dalam Islam terbagi menjadi empat. Non-muslim, iya. non-muslim terbagi menjadi empat. Yang pertama, kafir mu'ahad. Non-muslim yang mu'ahad di mana antara negeri muslim dengan negeri mereka telah terjadi perjanjian hidup damai. Ini disebut dengan kafir mu'ahad yang harus dijaga darahnya, harus dijaga kehormatannya dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha latujadu masirata 40 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau syurga. Dan bau syurga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Oleh karena itu kita mengingkari kejadian yang beberapa tahun silam pengeboman di di gereja Prancis ya. Bukan karena kita cinta kepada orang gereja, jangan dipeleset ya. Masya Allah Ustaz beliau cinta sekali sama orang yang masuk gereja. Ini mau politisir namanya. Kita sedang membahas ilmiahnya. Terjadi perjanjian dah hidup damai dengan negara negara tersebut dan keumuman negara Islam. Maka melakukan pembunuhan, merampas harta, menghancurkan kehormatan, ini tidak dibenarkan, menyelisih hadis Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah melakukan perjanjian hidup damai dengan Yahudi Madinah, Nasrani Madinah dan juga kaum musyrikin. Mekah yang dikenal dengan Suluh Al-Hudaybi, Hudaybiyah. Yang mana poin-poin di dalam surat perjanjian Hudaybiyah itu sangat-sangat menekan Rasulullah dan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar menyatakan, "Wahai Rasulullah, apukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita terima poin-poin yang seperti ini?" Yeah. Poin-poin yang memberatkan Nabi menulis nggak boleh menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengingkiri Ar-Rahman. Ketika ada Yaudah dihapus. Makanya Nabi menyatakan min Muhammadin bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib Rasulullah. Kata Sahal bin Syahir, jangan Anda tulis Rasulullah. Karena kalau Anda adalah Rasulullah dan kami meyakini nggak mungkin kami menyelisih Anda. Berat nggak jamaah? Hah, berat. Syarat berikutnya, muslim yang sedang tertindas di Mekah kalau ke Madinah ya harus dipulangi kembali ke Mekah, tidak boleh ditahan di Madinah. Tetapi kalau ada musyrik Mekah ke Madinah atau musyrik Madinah ke Mekah ya mereka walaupun tidak balik lagi dari Mekah boleh dan orang yang Mekah datang ke Madinah pun bebas. Subhanallah. Perjanjian yang sangat memberatkan. Dalamnya sekian pendidikan, faedah yang sangat indah yang dikupas dengan sempurna dan sangat indah oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Ini yang pertama kafir muahad. Yang kedua kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan oleh negara atau individu muslim. Maka non muslim yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh digores kehormatannya dan tidak boleh dirampas hartanya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Tatkala beliau memberikan jaminan keamanan kepada seorang musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, maka beberapa sahabat Nabi ingin membunuh musyrik tersebut. Ya gimana nggak ingin jamaah? Mengingat bagaimana penyiksaan mereka dahulu ketika di Mekah terhadap kaum muslimin. Tiba-tiba nongol ini. Orang yang dulu menyiksa ente, tiba-tiba nongol di komunitas ente. Ente apain? Sikat katanya. Ya, emangnya ambal. Main sikat-sikat aja. Ya, ada aturan dalam Islam. Sakin nggak hatinya jamaah? Ini musyrik Mekah. Yang mana mereka sangat-sangat bengis terhadap kaum muslimin ketika mereka masih di Mekah dulu. dulu fase dakwah Mekah. Oh, tiba-tiba nongol di Madinah. Ya. Maka beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya. Ummu Hani melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya telah menjamin seorang individu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah. Saya jamin keamanan untuknya, tetapi beberapa sahabatmu ingin membunuhnya." Maka Rasulullah marah dan menyatakan laqad ajarna man ajarti ya ummahanik. Wahai ummahanik, saya jamin keamanan. Musyrik yang kamu jamin keamanannya. Kemudian Nabi berkhutbah menyatakan inna yadal muslimina wahidah. Sesungguhnya jaminan kaum mukminin itu satu. Apabila orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan kepada seseorang maka yang lainnya harus menghargai, menghargainya. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin memohon perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai dia mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan dengan itu dia akan masuk ke dalam Islam. Maka dari itu kita mengingkari bom Bali satu, bom Bali dua, bom Mariot dan semisal dengannya. Karena turis-turis tersebut masuk ke Indonesia dengan jaminan keamanan. Apa buktinya? Diberikan visa. Kalau alasannya mereka ingin bermaksiat ke tempat kita, maka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah yang mengeluarkan visa. Yang mengizinkannya, adapun kita terikat dengan aturan perjanjian. Nabi yang melarangnya. Nabi yang melarangnya. Dan coba lihat jamaah, ketika hal ini tidak diindahkan, apa yang terjadi jamaah? Hah? Tercoreng nama Islam. Akhirnya mereka tinggal menunjukkan lihat itu Islam, negara teroris. Orang-orang Islam pengkhianat. Tinggal ditunjukkan aja. Turis kita diberikan visa masuk ke negeri mereka. Tapi di sana dibom sama mereka. Memang Islam pengkhianat, memang Islam teroris, memang Islam radikal. Sebab aksi beberapa orang yang mengatasnamakan Islamnya. Ya, para kafir musta musta'min dan itu membekas di Bali sampai hari ini jemaah. Ya, sampai hari ini masih membekas. Bagi orang-orang Hindu di Bali terhadap kaum muslimin yang tidak melakukannya. Membekas itu. Ya. Dan juga di negara-negara lain. Lihat ini. Aksi yang dibangun di atas semangat semata tanpa bimbingan ilmu agama dengan pemahaman para salaf. Yang ada hanya mafsadah terhadap Islam. Dan itu dianggap sebuah perjuangan. Dan itu dianggap sebuah jihad. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di medan tempur saja wanita-wanitanya tidak boleh dibunuh. Semampunya diusahakan untuk tidak kena mereka. Ya, tidak kena mereka. Anak-anak kecil tidak boleh, orang-orang tua tidak boleh, tetapi ditangkap, ditawan, kemudian diberi makan. Ini dengan bom bunuh diri semua yang kena rata. Yang bayi kena, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek. Apa sebabnya jamaah? Karena kurang paham ilmu bermasyarakat. Terjadi seperti itu. Padahal kafir yang dibunuh adalah kafir musta musta'min. Boleh juga dibaca dengan musta'man. Kafir musta'min jamaah. Yang ketiga kafir zimmi kafir non muslim yang tinggal di negara muslim dengan syarat membayar pajak. Hukum asal pajak itu terhadap selain Islam. Cuma karena kita sudah dibebankan ya taat pemerintah saja. Isma wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taat dan mendengarlah walaupun dicambuk punggungmu dan diambil hartamu. Mudah-mudahan bernilai sedekah umum. Baik. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Kecuali mereka ahlul kitab telah memberikan jizya upeti dan mereka tunduk rendah diri eh, di dalam kerendahan di bawah aturan pemerintah Islam. Ini yang ketiga kafir dim dimmi. Yang ketiga adalah kafir harbi non-muslim di medan tempur, di medan jihad. Tentunya dengan jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i jemaah. Jangan jihad-jihatan. Jihad yang syar'i di medan tempur, di medan jihad. Inilah kafir yang Allah halalkan darahnya yang hartanya menjadi ghani ghanimah. Itu pun ada rincian di dalam Islam. Anak-anak yang perempuannya tidak boleh dibunuh. Kakek-kakek tua nggak boleh dibunuh. Anak-anak kecil nggak boleh dibunuh. Ditangkap, ditawan. Kalau udah ditawan harus didakwahi. Kemudian diberi makan. Kalau mereka dibiarkan kelaparan, maka semuanya akan berdosa. Itu ada aturannya. Itulah kafir yang Allah katakan. Waqtuluhum haitsu tumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tetapi sebagian mereka ketika didoktrin, sebagai anak-anak muda yang sudah pesimis hidupnya dalam kehidupannya, ya kemudian dia udah bingung karena merasa dirinya banyak maksiat. Kemudian ditakut-takuti kalau kamu mati kamu neraka nih, Banyak sekali maksiat kamu. Kamu harus melakukan amalan-amalan pintas masuk surga. Ini jalan penebus dosa. Jalan pintas masuk surga. Apa itu? jihad. Kemudian dibacakanlah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan jihad. Sehingga dia menggebu-gebu. Masya Allah mati langsung dijemput oleh bidadari. Setelah itu apa? Yang diarahkan kemana? Ke kafir-kafir yang ada yang salah satu dari tiga jenis di atas. Dan yang lebih parah lagi diutarakan kepada kepada muslim tetapi dikafirkan. Salah, cara, salah satu syubhatnya ayat tadi. Waqtulum haitsu saqif tumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Mariut, ya dibom di Mariut. Dapat di Bali, ya dibom di Bali. Pada kalau ayat ini dipahami dengan pemahaman hadis, karena sumber tafsir itu kan ayat dengan ayat seperti wasama iwat tarik, wama darakama tarik. Apa itu tarik? An-najmus saqif. Ini tafsir Al-Quran bil Quran. Yang kedua tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat Nabi dengan pemahaman para tabi'in. Baru yang kelima dengan kalimah al-lughawiyah dari sisi lughah. Oke, benar tadi yang Allah katakan kalau manusia berpaling dari pemahaman para sahabat Nabi pasti mereka sesat. Kalau kita memahami tafsir ini dengan uraian ulama tafsir yang menukilkan hadis-hadis Nabi akan mereka terangkan di sana rincian orang-orang kafir bahwa ini maksud dengan ayat tersebut adalah kafir har harbi. Apa sebabnya terjadi jamaah? Kurang bimbingan ilmu dalam bermasyarakat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat nah? Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini empat jenis non-muslim secara umum. Mu'ahad, musta'min, zimmi, harbi. Dan di harbi pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan rahmatnya yang luar biasa. Dalam sebuah peperangan yang sebut disebutkan dengan Zatur Riqa'. Zatur Riqa' terjadi setelah perang Khaybar. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Musa Al-Asy'ari menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah sampai di sebuah tempat, kemudian mereka mencari tempat berteduh, para sahabat berpencar. Mereka beristirahat. Nabi pun beristirahat kami berikan di sebuah tempat yang beliau bisa bertuduh di bawahnya. Kemudian beliau menggantungkan pedangnya di ranting pohon tersebut. Tiba-tiba kami terbangun karena teriakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya sudah ada satu orang lelaki di hadapan beliau dari kalangan musyrik. Yang dia datang kepada Rasulullah yang sedang tidur. Kemudian mengambil pedangnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bangun. Pedang sudah di tangan musuh. Kemudian musyrik ini menyatakan, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Ini pedang di tangan dia. Rasulullah udah bangun, bangun terkejut, tiba-tiba pedang udah di tangan musyrik. Ya. Dan para rasul masih tertidur. Nabi belum membangunkan mereka. Orang ini berkata, "Siapa yang bisa menghalangi saya untuk membunuhmu?" Antum kira-kira gimana? Jawab ya. Hah? Ini medan tempur, senjata dari musuh. Hah, siapa yang bisa lagi saya tembak? <laughs> Mas. <laughs> ya, anak nggak ikut Islam lagi, Mas. Ya, ya. Mungkin kalau kita akan ngelus, ya kan? Lihat tauhidnya Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Allah. Allah yang menghalangi kamu. Dengan tegas. Begitu Rasulullah berkata demikian, tiba-tiba fasa saifu min yadihi solta, Langsung jatuh pedang yang ada di tangannya. Lihat bagaimana tauhid membuat seorang berprinsip ya, dalam beragama. Mungkin kalau kita udah teriak, ya kan? Ya, udah teriak duluan, biar sahabat-sahabat kita bangun. Karena kalau Nabi teriak bisa, dia kan pedang. Nabi tinggal mundur, berteriak, bangun semua sahabat, habis dia. Ya kan? Tapi yang diingat oleh Rasulullah yang pertama kali ketika sesuatu itu mengancam beliau adalah Allah yang pertama kali. Ya Rasulullah ingat. Bukan relasinya. Allah yang pertama kali beliau ingat. Terkadang kalau beliau sempat sholat, beliau sholat terlebih dahulu kalau ada masalah besar. Kembali lagi kepada pembahasan di atas. Kemudian Nabi memegang pedang tersebut. Kembali mengambil pedangnya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, Man kami ini. Nabi balik tanya, siapa yang bisa menghalangi saya membunuh kamu? Nah orang ini nggak ada tauhid, dia nggak berani menjawab Allah karena emang musyrik. Dia ngeles. Tadi pas gertak orang luar biasa. Sekarang di giliran dia yang kena gertak ciut, ya itu preman tempe namanya. ya. Berani di kandang sendiri. Begitu kandang orang, nggih, nggih pak, nggih. Ya. Maka dia menyatakan, Ubay, ini wahiduka. Aku berjanji kepada kamu, saya tidak akan memerangi kamu dan tidak akan bersama dengan orang-orang yang akan memerangi kamu. Bisa nggak percaya kita sama orang yang seperti ini di medan tempur? Sulit kan? Di dalam hadis tersebut kata Abu Musa al-Asy'ari kami pun bangun melihat dia sudah seperti itu kemudian fakhallas sabilah. Nabi membiarkan dia pergi begitu saja. Kalau kita paling tidak walaupun kita biarkan dia pergi, kita buat dulu ciut sedikit, ya kan? Kita sah dulu di depannya, atau apalah, ya kan? Balas tadi awak dibuat ciut Maria, ya kan? Balas juga nih, kita buat ciut dulu sampai kencing dia dalam celana, baru dilepas, kan begitu? Lihat bagaimana rahmat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa jamaah? Musyrik. Di medan tempur, rahmat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini secara umum tentang non muslim di dalam Islam. Empat jenis ini. Maka tiga jenis pertama mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan. Kalau dia sebagai tetangga, maka dia punya hak tetang hak tetangga. Dan lebih rincinya tentunya butuh kajian yang lebih lagi. Hukum menghadiri jenazahnya dan seterusnya. Ini sesuatu yang sudah agama, sudah masuk ke dalam pengumuman firman Allah lakum dinukum wali waliyadin. Makanya Nabi ketika diminta untuk mengurus jenazah Abu Talib pada paman beliau sendiri yang telah membesarkan beliau, Nabi tidak mau. Ya, kami tidak mau menghadiri Bahkan Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk wari abak. Tanam. Tanamlah jasad bapakmu. Karena kalau nggak ditanam bau ini mengganggu yang lah yang lain. Jelas ya, Mak? Ya. Ini dalam Islam. Bahkan Syekh Saleh Fauzan ketika ditanya oleh mereka pihak aparat keamanan, apa hukum kami menjaga gereja di malam Natal? Syekh Fauzan menjawab, apabila kamu menjaga sebagai bentuk keamanan, penjagaan terhadap keamanan, karena mereka punya hak, karena mereka kafir mu'ahad atau zimi atau musta'min, bukan karena unsur cinta kamu kepada agama tersebut, maka itu tidak mengapa sebagai bentuk penjagaan terhadap keamanan. Tentunya ini pihak aparat keamanan yang resmi yang buat pihak aparat sendiri. Akhirnya gereja dijaga, masjid dicekal. <laughs> ya. Ini udah terbalik. Ya. Kajian-kajian dicekal. Ya, acara gereja dijaga dan dia bukan aparat keamanan. Jelas sama ya? Lihat bagaimana fikih dalam bermasyarakat dari Islam. Bahkan ada seorang anak Yahudi ketika menjelang meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, mendakwahinya. Anak Yahudi jamaah. Rasulullah mendatanginya. Kemudian Nabi mendakwahi dia. Dia pun melihat kepada bapaknya. Ini seorang anak. Takut kan pindah agama. Bapaknya Yahudi menyatakan apa? Ati Abul Qasim. Wahai anakku, ikuti Abul Qasim. Karena Yahudi tahu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Allah tetapi Allah menyatakan hasad dan min indi anfusim cuma karena hasad. Orang kalau udah hasad, dia hasad sama si A. Enti bilang si A bagus, tetap nggak bagus. Kamu gitu. Ini sampaikan ayat walaupun seribu ayat, seribu hadis, udah hasad nggak akan terima. Nggak akan dia terima, udah hasad. Ini Yahudi. Karena dia tahu ini anakmu mati, itu apalagi gengsi. Kalau gua masih hidup, gengsilah dikit. Ini anak-anak mau mati. Saya pertahan gengsinya, mati sul khotimah. Ati abal qasim, ikuti aja abul qasim. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia meninggal maka Nabi berdoa Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Allah.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 Allah tidak melarang kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jelas ya, mah? Ini secara umum dengan orang-orang yang di luar agama kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam agama kita dan memiliki pemahaman yang berbeda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah memberitakan bahawa umat beliau akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Banyak orang mengingkari hadis ini. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, oleh Imam Ahmad dan oleh ulama-ulama yang menulis kutubul aqidah. Maka secara umum bahwa undang-undang dasar kita dalam berloyalitas adalah radhina billahi Robba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ini undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas. Tentunya dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Eh, karena ucapan radhina billahi Robba wabil Islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula ini adalah ungkapan besar ada konsekuensinya yang ya, nanti misalkan dibahas bagaimana kalau dia muslim tapi enggak salat lima waktu nah ini ada pembahasannya sebagian ulama yang berpendapat batal islamnya maka pernikahannya harus dibatalkan harus dipisahkan dengan uh, anak perempuan kita sembelihannya tidak halal tidak boleh dikuburkan di di pemakaman kaum muslimin sebagai ulama salah berkata demikian yang berpendapat dia kufur yang ini itu madhab ya, Hambali Maliki dan mayoritas ulama bahkan eh, Syakib Abdullah bin Syakib menukirkan kesepakatan para sahabat Nabi kalau dia meninggalkan salat secara totalitas tapi secara umum Orang yang hidup di bawah undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah dengan menjalankan muktadaha konsekuensinya maka dia adalah orang-orang yang masuk ke dalam firman Allah innamal mu'minuna ikhwah innamal mu'minuna ikhwah kemudian apabila terjadi perselisihan dan perbedaan di dalam beragama maka yang pertama kali harus kita bahas adalah standarisasi kebenaran. Karena jangan jangan kita memfonis menilai orang lain keliru padahal kita sendiri yang keliru. Kan begitu? Maka harus kita kaji dan kita bahas terlebih dahulu standarisasi kebenaran di dalam Islam. Dan hal yang dimaklumi bersama bahwa standarisasi kebenaran di dalam Islam adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan di sana ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita gigit dengan gigi geraham kita di akhir zaman seperti ini jamaah. Hadis apakah itu? Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang hidup panjang dari antara kalian setelahku maka dia akan melihat umat Islam ini banyak berpecah belah. Apa solusi ya jamaah kalau umat Islam sudah berpecah belah? Mari kita simak penjelasan Rasulullah. Kita tidak butuh penjelasan orang lain. Kita butuh kepada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswah hasanah bagi bagi kita. Apa solusi dari beliau bimbingan beliau ketika umat Islam sudah berpecah belah beraneka ragam? yang ini masjid ini cara berzikirnya demikian, yang ini demikian, yang ini demikian, beraneka ragam. Ini kan perpecahan. Bagaimana dikatakan tidak ada perpecahan? Orang terjadi kok. Terjadi apa enggak? Terjadi. Ya kan? Ada yang model zikirnya kalau zuhur pendek, zikirnya keras, tapi agak pendek. Asar agak pendek, kalau maghrib panjang banget. Isya panjang dikit, pada subuh lebih panjang lagi. Ada yang dengan suara pelat, dengan jari jemarinya, Mana yang harus kita ikuti? Saya ikut yang lebih banyak atau ikut yang minoritas atau sesuai keadaan di sana senang, di sini senang atau bagaimana? Mari kita simak bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati kata beliau. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Berarti kalau kita melihat ini manusia sekarang beraneka ragam cara zikir mereka setelah sholat lima waktu. PR bagi kita yang sedang bingung apa? Apa jamaah? Andai kata ini, kita bingung nih. Ini mana yang betul nih? Di sini cara zikir habis sholat lima waktu demikian. Yang di sana lain lagi. Yang eh, di sini lain. Yang di sini Al-Fatihah. Bagus sekali. Al-Fatihah. Kenapa nggak Al-Baqarah aja sekalian? Ya. Yang di sana beda lagi. Bingung dia. PR bagi dia apa jamaah? Siapa bisa jawab? Ada hadiah nih. Kitab. Hah? Tinggalkan. Errornya belum tahu nih mana yang benar. Nanti yang benar pula dia tinggalkan. Hah? Ahsan, Masya Allah. PR bagi dia mengkaji seperti apa petunjuk Rasulullah dalam berzikir setelah sholat lima waktu. Setelah dia dapati, maka yang dia lakukan adalah yang telah dia ketahui. Ini dari Rasulullah. Rasulullah berbaik membaca ini, ini, ini. Ini kontek-kontek zikir dari Nabi. Begini bentuk tangan Rasul. Ini dalil-dalilnya. Ini hadis-hadisnya. Ini kitabnya. Jelas. Ya kalau ada yang lah kan Al-Fatihah juga bagus. Baik, andai kata itu bagus, mana lebih bagus dengan petunjuk Rasulullah? Kalau alasannya, oh ini kan Al-Quran, Al-Baqarah juga Al-Quran, kenapa enggak Al-Baqarah saja? Sampai maghrib belum selesai. Ya, Imam lihat ke belakang, wih pada kosong. Eh sekali lagi, udah ramai lagi, itu jamaah sholat maghrib. Ini prinsip jamaah. Demikian juga bukan hanya dalam bab ibadah jamaah. Terjadi perbedaan pendapat. Yang ini berpendapat boleh demo. Yang ini berpendapat boleh memberontak. Yang satu lagi berpendapat tidak boleh. Yang ini berpendapat boleh mencela dan menasihati pemerintah di atas mimbar-mimbar Jumat. Yang satu lagi berpendapat tidak boleh. Apa solusinya? Kalau dalam bab ibadah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ini bukan bagian dari agama? Kita kembali juga kepada Al-Quran dan As-Sunnah. PR, pelajari. Bagaimana ayat hadis ucapan para sahabat Nabi. Ini sangat penting. Harus ada ucapan para sahabat Nabi. Para tabi'in. Karena kalau enggak orang akan menjadikan Al-Quran multi tafsir nanti. Dia seret makna umum ayat Al-Quran kepada pemahaman dia kepada kebidaan dia. Seperti orang yang menjadikan dalil untuk maulid surat Maryam. Wassalamun alaihi yaum maulida wa yaum yamutu wa yaum yub'atsu hayya. Tentang Nabi Yahya, hari keselamatan, keselamatan untuk hari kelahiran Isa. Ah Yahya, hari kematian dan hari kebangkitan. Padahal kalau dia berpikir saja, kalau itu dalilnya, kenapa hari yang lahirnya aja? Hari mati? Kan ada tiga hari itu, hari mati dan hari kebangkit, Kebangkitan kelima cuma satu yang diambil. Dan pertanyaan lagi siapa dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ul tabi'in, empat mazhab yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil ini? Kalau dia nggak bisa jawab, mohon maaf, Anda tidaklah lebih cerdas daripada para sahabat Nabi dan para tabi'in. Anda tidaklah lebih cerdas daripada tabi'ut tabi'in dan Anda tidaklah lebih bertakwa daripada empat imam mazhab kepada Allah. Jelas ya, Ma? Maka kaji, per, pelajari bagaimana bimbingan hadis Nabi dalam nasihati penguasa. Bagaimana caranya? Ada hadis-hadis ya berserak dalam Sahih Bukhari. Ya, berserak. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai, usul sunnah, prinsip-prinsip aqidah tulisan Imam Ahmad. Ya. As-Sunan Lil Muzani, Syarh Sunnah Al-Barbahari, Dijelaskan di situ hadis-hadisnya, ucapan para sahabat, para tabiin, kesepakatan seluruh para sahabat Nabi, para tabiin, tabiut tabi dan ulama alus sunat wal jamaah sepanjang masa. Bagaimana caranya? Kalau udah jelas, nah ikut yang udah jelas. Ini PR -nya. Kemudian Nabi menyatakan wa alaikum bisunnati fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan pendap dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting. Dan ini yang terakhir ini terkadang membuat panas kuping sebagian orang. Tetapi mau bagaimana lagi ini hadis Nabi, masa mau kita potong? Kan nggak bisa kan? Hadis Nabi, masa mau kita potong? Aduh nggak enak nih Odin dengar hadis ini nanti nggak diundang lagi. Biarlah nggak diundang. eh, ini hadis Nabi, gimana mau dipotong? Eh, Nabi melanjutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa'ina kulla muhdatsatin bid'ah ah, itu dia. <laughs> Sebagai orang langsung sensitif. Padahal kita cuma bacakan tadi, kecuali kita tunjuk hidung, eh, ente bid'ah, neraka, neraka, neraka. Ah itu baru boleh Anda protes. Ya kan? Kecuali ada ustaz tunjuk, ah bid'ah ente, neraka, neraka, ahlul bid'ah, bid'ah, neraka. Ah itu baru yang nggak boleh. Yang kita lakukan baca hadis, nerjemahkan, tok. Kita nggak fonis ini orangnya, ini ormasnya, ini partainya, kan enggak? Ya kan? Kenapa ribut? Hadis Nabi kok. Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian iyyakum artinya ijtanibu. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Mohon maaf Pak, cara ini hari merayakan ini ada nggak Pak di masa Nabi? Nggak ada. Faktornya ada, tujuannya ada, tapi nggak dilakukan oleh Rasulullah. 23 tahun beliau. Mungkin beliau nggak sempat melakukan yang baiklah kalau beliau nggak sempat. Para sahabat beliau apa juga nggak sempat. Ribuan jumlah mereka, tidak ada yang sempat merayakan hari itu. Ya. Sibuk semua mereka, berarti mereka kurang cinta kepada Nabi. Ini pertanyaan jemaah. Ya. Kemudian Nabi menyatakan karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya itulah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ada sebagian orang sok hikmah, jangan bilang bid'ah. Bunyikannya dengan bahasa Indonesianya. Jauhilah perkara-perkara baru. Ini kebangetan hikmahnya. Nanti akan datang lagi hikmah baru. Kuliah ya kafirun. Nah, jangan bilang kafir, bilang aja kuliah ya ayuhan non muslim. Kacau jadinya. Ya kan? Jangan bilang kafir. Non muslim berarti apa? Kuliah ya ayuhan non muslim. Jangan kuliah ya kafirun. Begitu. Innal ladina kafaru min ahli kitab dirubah innal ladina non muslim. Begitu. Kebangetan hikmahnya. Kata para ulama, bahasa-bahasa syar'i perlu kita masyhurkan biar orang yang tadinya tidak terbiasa mendengar menjadi terbiasa. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Nabi. Ada yang lebih hikmah daripada Nabi? Ada yang lebih indah bahasanya daripada bahasa Nabi? Nabi menyatakan setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Ini kaidah umum. Kecuali kita tunjuk hidung orang. Ente kemarin buat itu kan bid'ah, itu neraka, sesat, ente sesat, ente neraka, neraka, neraka. Nah, itu baru bermasalah. Kalau ini masalah, main fonis. Dan itu bukan akidatus salaf. Eh, ya. Itu masalah besar. Kalau salah fonis kata Nabi, haro alih, dia yang kafir. yeah. Tapi yang kita bahas kaidah umum. Tapi sebagian orang fobia mendengar itu. Padahal yang pertama kali memperingatkan bahaya bid'ah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis Nabi di atas tadi kita memahami bahwa kebenaran itu satu, sedangkan kebatilan itu bah, banyak. 30, satu yang benar kata Nabi. Kemudian beliau sebutkan prinsipnya dan saya dan anda jangan merasa aman, jangan merasa udah pasti benar. Tetapi kita punya prinsip. Kita ada sebuah kalimat yang itu hikmah tetapi perlu dirinci. Kalau terbuai dengan keumuman kalimat tersebut bahaya. Apa jamaah? Jangan bermudah-mudahan membinahkan ibadah orang lain. Jangan sok suci dan jangan merasa paling benar. Secara umum benar kalimat ini. Tapi ingat, ada ungkapan lain juga. Sebagaimana kita jangan bermudah-mudahan membidahkan ibadah orang, jangan pula Anda bermudah-mudahan menyundahkan ibadah yang tanpa dalil. Jelas? Sebagaimana kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam membidahkan ibadah orang, juga Anda tidak boleh bermudah-mudahan menyunahkan ibadah yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah dan para sahabatnya. Adil dong, ya kan? Baik. Jangan merasa sok paling benar. Ya, betul. Apabila sesuatu itu ada dalam Al-Quran dan Hadis, apakah kita tidak boleh meyakininya itu benar? Hah? Nggak boleh. Apabila itu bunyinya hadis Nabi, kita cuma menyampaikannya. Apakah itu bentuk sok benar? Yang mengharamkan riba Allah dan Rasulnya, yang melarang bid'ah Allah dan Rasulnya, yang mengharamkan musik Allah dan Rasulnya, yang mengharamkan pemberontakan adalah Allah dan Rasulnya, yang mengharamkan mencela pemimpin secara terang-terangan adalah Rasulullah, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin. Apakah ini bentuk sifat sok paling benar? Ini perlu kita tanyakan. Karena kadang ada kalimat-kalimat sekilas indah, tapi kandungannya berbahaya. Apa di antaranya juga jemaah sebagai contoh? Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Seakan-akan kan kalimat indah ini kan, indah sekali. Ya, langsung share. Apalagi orang yang memang bawa, bawaannya share aja dia, Iya <laughs> kan? Nggak tahu kandungannya meruntuhkan prinsip-prinsip Islam yang benar di dalam Islam dan itu lebih tepat adalah apa yang Allah katakan wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin tetaplah engkau menghamba kepada Allah dimanapun kamu berada sampai kematian dah datang kamu di mana di situ kamu hamba Allah berarti kamu terikat dengan peraturan Allah dengan bahasa Nabi ittaqillaha haitsu ma kunta tetaplah bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada ini yang lebih tepat Jelas ya Maya? Ini prinsip yang sangat penting. Kemudian poin berikutnya terkait fikih dalam bermasyarakat bahwa hendaknya setiap orang menunaikan hak orang lain walaupun hak orang lain tersebut tidak menunaikan hak dia. Ini umum bahasanya ya dan rinciannya banyak. Di antaranya seperti apa yang Nabi sebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang hak seorang muslim ada lima dalam riwayat yang lain ada enam mengantar jenazah memberikan sah, salam ketika jumpa jelas ya memberi salam, kemudian mengantar jenazah, menjenguk dia ketika sakit, ya. kemudian ha? memenuhi undangannya. Ya. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah dan ini sangat penting di masa kita yang merajalela media sosial. Ya, atau kalau mau dikasih judul fikih hoax hoax kurang fasih ya hoax ya tepat hoax ya. Kalau sebagian orang mudahnya ucap hoax ya fikih <laughs> hoax ini sangat penting apa bimbingan agama kita di dalam menyikapi berita-berita yang tersebar ya, ini sebuah pembahasan yang bagus dan indah namun saya ringkas yang pertama Ketika kita mendapatkan informasi tersebut yang pertama kali kita lakukan apa jamaah? Tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu. Loh Ustaz yang ngasih kabar ini siqah. Ya, hukum asal kalau dia siqah jujur tidak di, perlu di cross check kecuali ada indikasi lain yang mengharuskan kita meng check berita tersebut. Contohnya apa jamaah? Contohnya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah mendengar ucapan Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Tokoh munafik di masa Rasulullah. Dia mengucapkan kalau kita sampai di Madinah akan kita usir Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Hanyalah kita orang-orang mulia yang tinggal di Madinah saja. Didengar oleh Zaid bin Harithah beliau sampaikan kepada pamannya. Kemudian pamannya menyampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Zaid bin Harithah. Betul demikian? Setelah itu Nabi mengutus utusan, satu utusan kepada Abdullah bin Ubay. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah berdusta bahwa mereka tidak mengucapkannya. Di sini ada pelajaran sekian pelajaran. Di antaranya Nabi di sini mengcrosscheck. Padahal pamannya Zaid bin Harithah sahabat Nabi jujur nggak? Pasti jujur para sahabat Nabi. Tidak ada cacat sedikit pun. Kecacatan pada kejujuran mereka. Nabi manggil sumber beritanya langsung Zaid bin Harithah. Ya kan? Setelah itu Nabi masih mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay. Kenapa? Karena ini masalah besar. Yang akan berakibat penegakan hukum had nantinya. Jelas ya, mah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua hadis riwayat Imam Muslim bahwa ketika sahabat uh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengetok pintu Umar bin Khattab sebanyak tiga kali. Rupanya Umar juga belum keluar, maka beliau pun pergi. Setelah itu Umar keluar. Siapa tadi mengetok pintu? Kok nak nggak nunggu? Maka disebutkan Abu Said. Panggil dia. Maka dipanggil Abu Said. Kemudian ditanyakan kenapa kamu tidak tunggu saya keluar? Maka Abu Said mengeluarkan hadis Nabi. Ya Umar, Rasulullah bersabda apabila salah satu di antara kalian mengetok pintu seseorang sebanyak tiga kali kemudian tidak dibukakan hendaknya dia pergi. Ini adab jamaah. Jangan udah ketok pintu depan tiga kali nggak buka cari pintu samping teng teng tiga kali. Nggak buka juga. Pintu belakang tiga kali, sembilan kali. Tambah telepon lagi. Ting Tambah bel lagi. Wah, ini udah kurang adab nih. Eh, udah kurang adab ini. Dan datangnya bertamu lagi. Eh, Taib ya. Maka Umar menyatakan, wahai Abu Said, al-bayyinatun awim haddun fi dhahrik. Kamu datangkan saksi bahwa Nabi bersabda demikian atau saya cambuk kamu. Umar, Tegas, <laughs> Sampai-sampai bawa hadis Umar, ditagi mau Umar habis. Ya. Ditagi mau. Umar. Maka Abu Said masuk ke masjid menyatakan, siapa di antara kalian yang mau membebaskan cambuknya Umar dari punggungku? <laughs> Ucap Abu Said, maka berdirilah Abu Musa al-Asyari. Saya, saya pernah mendengar hadis itu. Berangkatlah mereka. Menyampaikan, maka Umar senyum, kemudian Umar menyatakan, Innama aradtu at-tathabbut. Wahai Abu Sayyid, bukan karena aku menilai kamu pendusta. Bukan karena kamu bukan seorang yang jujur, tetapi saya ingin mengcross check. Saya ingin memastikan. Kenapa? Ada indikasi kan? Karena Umar kan lebih sering dengan Nabi daripada Abu Sa'id. Tapi Umar nggak pernah mendengar hadis itu. Ada indikasi di situ. Maka beliau mengcross check terlebih dahulu. Ya. Demikian juga masalah-masalah besar jamaah. Setelah di check, oh benar beritanya ada. Pikirkan. Ada faedah nggak saya Sebarkan, jangan asal share. Nabi mengatakan kafabil mari ithman wa fi riwayah kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang itu berdusta. Dikatakan pendusta dalam riwayat yang lain berdosa. Di mana tatkala dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Apalagi dengan ada WhatsApp ini hanya dengan satu jari klik terkirim ke ribuan orang. Setelah ada yang negur, eh itu nggak betul, itu awak. Oh ya, saya tujuannya mau bertanya. Udah satu jam setelah itu baru dia bilang, saya share ke grup mau tanya. Orang lain udah membaca dan udah termakan dengan berita dia dan udah pergi. Keluar dari WhatsApp. Dia udah nge-share ke WhatsApp, setelah itu baru bilang, saya cuma mau tanya, benar nggak nih berita? Bahaya jamaah. Apalagi berkaitan dengan darah kemusnahan keamanan. Apalagi ini udah dekat 2019. Hah? Luar biasa bahayanya hoax ini. Dibuat foto ini judulnya ngeri-ngeri sekali. Judulnya demikian demikian, tujuannya adalah politik, rival politik rupanya yang melakukan. Eh. Maka atas sabut dan tabayin sangat penting. Sebuah cerita aja mah terjadi. Sebenarnya banyak hadis e, cerita lain, tapi saya cukupkan beberapa cerita yang menunjukkan bahayanya kita nge-share berita yang belum kita cross check. Contohnya jamaah Siapa yang tidak pernah mendengar kisah dituduhnya Aisyah berzina? Dengan sahabat siapa? Sofwan. Disebut dengan kisah apa ini? Hadithul ifk. Apa sebabnya jemaah? Ketika mereka melihat Aisyah dan Sofwan berjalan berdua, tetapi Aisyah di atas onta, Sofwan di bawah onta menarik ontanya. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya udah sam, Udah sampai menjelang Madinah, hampir sampai ke Madinah. Dan mereka sekian lama berpisah. Manusia berpikir apa? Ini lawan jenis. Antum misalkan ada rombongan ini. Begitu udah jalan lama, kok ada satu dua orang kurang ini, satu laki, satu perempuan. Udah lama kita tunggu baru mereka muncul berdua. Apa yang ada di pikiran antum? Apa yang ada di pikiran antum? <coughs> Hah? Apa? Tabayun dulu yang betul. Ya harusnya tabayun dulu. Ya kan? Maka orang-orang munafik langsung menyebarkan hoax bahwa Sofwan telah berzina dengan Aisyah. Dan beritanya dahsyat jamaah. Cukup dahsyat masuk ke seluruh kalangan. Menjadi Berita yang hot atau bahasa anak muda sekarang apa? Nge-booming, viral. Pinjam bahasa adik-adik kita jomblo. Ya. Viral di Madinah. Dan lebih dari itu jamaah satu bulan penuh Al-Quran tidak turun. Sehingga Nabi bingung. Nabi tanya ke Ali, get pada Barirah, bagaimana menurut kamu tentang Aisyah? Barirah menjawab, saya melihat Aisyah penuh dengan kebaikan. Ali menjawab, wahai Rasulullah, wanita lain banyak. Tapi ingat ini, ini menjadi senjata syiah kalau Anda salah paham. Ali tidak bertujuan dan tidak bermaksud untuk mencela Aisyah. Tetapi maksud Ali kata para ulama beliau ingin menghibur Rasulullah karena beliau begitu resah dengan berita ini. Eh, resah. Maka Ali ingin menghibur beliau karena wanita lain banyak. Walaupun mungkin Aisyah tidak melakukannya agar beliau terhibur. Eh, wanita lain banyak. Satu bulan penuh Aisyah dituduh demikian jemaah. Viral beritanya, satu Madinah, bukan satu komplek ini. Kita mungkin satu komplek ini orang dengar berita jelek tentang kita udah nggak berani keluar rumah ya. Bahkan mungkin udah yang nggak kuat imannya ingin bunuh diri mungkin. Ya. Aisyah umurnya masih muda jemaah karena Nabi meninggal umur Aisyah belum lebih 17 atau belum lebih 18 tahun. Di umur masih muda diuji demikian. Rupanya tidak benar. Turunlah 10 ayat dalam surat uh, An-Nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum katsaba minal ithm dan seterusnya. Membela Aisyah, mensucikan Aisyah dari tuduhan tersebut dan Safwan. Apa sebabnya jemaah? Hoax. Yang kedua, ter viral berita di Madinah bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istrinya. Sampai ke Umar, terkejut Umar. Gimana nggak terkejut? Salah satu istri Nabi siapa? Putrinya Umar. Siapa namanya? Hafsah, masya Allah. Namanya Hafsah. Maka Umar langsung pergi ke rumah Rasulullah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, atallak tanisah. Lihat bagaimana bijaknya Umar. Wahai Rasulullah, benarkah anda telah menceraikan seluruh istrimu? Nah, Umar berhak bertanya karena memang mertua Rasulullah. Kalau kita ada tetangga cerai nikah, apa urusannya mente? Udah nikah lagi ya, udah nikah alhamdulillah kasih hadiah dong. Iya. Yeah. Jangan ente bicara poligami udah 10 tahun poligami enggak orang lain udah poligami Anda iri terus. Selalu iri. Yang ada hanya dosa menggibah orang lain. Iya. Umar bertanya, yang karena anaknya adalah istri Nabi. Maka Nabi menjawab tidak benar. Maka langsung turun firman Allah dalam surat Anisa wa idza ja'um amru minal amni awil khawfi adha'u bihi walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituhu minhu minhu walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatu la taba'tumu syaitana illa qalila. Bahwa hendaknya manusia itu mengembalikan suatu berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut kepada Rasul dan kepada ulil amri agar mereka bisa menyimpulkannya. Ini kejadian yang kedua di masa Nabi. Yang terakhir saya sebutkan, saya cukupkan dengan cerita ini. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Kathir. Seorang suami membunuh istrinya gara-gara salah berita. Bagaimana ceritanya? Disebutkan ya, di dalam Bidayah wa Nihayah. Dari uh, <clears throat> oleh Al-Imam Ibn Kathir. Jadi ada seorang suami, dia ingin poligami. Dia ingin ta'adud Misalnya kalau udah bahasa poligami yang ngantuk-ngantuk udah agak segar nih. Dia ingin poligami. Rupanya ada pengacau pihak ketiga. Dia bilang ke istrinya. Apa dia bilang? Suami kamu akan poligami dengan seorang wanita. Tetapi istri kamu, eh, wanita tersebut nggak akan mau menerima lamaran suami kamu kalau dia nggak punya jenggot lagi. Maka cara nanti malam pas dia tidur, ambil pisau, potong jenggotnya. Cukur. Biar besok pagi pas bangun nggak ada jenggot lagi. Akhirnya nggak bisa poligami. Nggak bisa melamar. Maka di malam hari, si istri pun melihat suami yang udah tidur, ambil pisau. Dan si suami sebelumnya diberi bisikan oleh pihak ketiga tadi. Istri kamu marah karena kamu mau poligami. Nanti malam dia ingin membunuh kamu dan dia telah menyiapkan sebuah pisau. Lagi gengsi ya paling dia berapa urusan dia gua poligami uang-uang gua. Ya <laughs> begitulah sebagian orang mungkin begitu. Akhirnya si suami pun malamnya pura-pura tidur. Ketika si istri menyangka suaminya udah tidur, maka dia pun mengambil pisau dan mendekat dari suaminya. Tujuannya apa? Cukur jenggot. Si suami mengira, ah betul ini laporan orang kata. Akhirnya dia langsung tusuk istrinya, meninggal. Terdengar oleh Kobilah istrinya. Mereka datang, mereka bunuh suaminya. Terdengar oleh Kobilah sini suami. Mereka balas. Terjadi perang antara dua Kobilah. Gara-gara apa mah? Hoax. Terkadang sebuah berita sebenarnya hoax. Tetapi seakan-akan terangnya seperti matahari di siang bolong. Pas ditanya, dari mana kamu baca? Ini nih, dari media ini ya, dari koran itu rupanya. Dari website itu yang nggak bisa dijadikan patokan. Apalagi bahasa awak media. Ya kan? Ditambah bumbu-bumbu yang sangat banyak. Ya, yang luar biasa. Yang tadinya nggak ada garam jadi ada garam. Bahkan sekarang berita itu terkadang jangankan berita yang lain, berita bencana alam aja terkadang dipolitisir. Ya kan? Ada nilai politik di situ. Padahal bencana bencana alam. Berita orang mati pun terkadang dijadikan bahan politik jemaah. Makanya hati-hati. Tapi ini sangat penting. Demikian juga dalam masalah bertetangga. Jangan terlalu cepat mendengar laporan si anak. Akhirnya menggebu-gebu. Pas sampai sana si anak yang salah. Malu jadi ya kan. Mending kalau merasa malu. Ini tetap juga nggak merasa malu. Merasa benar juga. Akhirnya kacau dengan tetangganya. Halnya gara-gara masalah kecil. Maka sifat atabayun dalam bermasyarakat itu sangatlah penting. Yang terakhir jamaah dan ini saya singkat adalah menyibukkan diri dengan urusan-urusan sendiri dan tidak mengurusi urusan orang lain yang tidak terpuji bagi dia untuk mengurusinya. Kecuali hal-hal yang terpuji bagi dia untuk melakukannya, yang itu bagian dari sosial yang dianjurkan dalam agama. Nah waktu yang telah habis ini ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk menjawabnya. Bagaimana cara menghadapi teman yang menyindir, mengejek kita ketika kita ingin berhijrah karena lingkungan saya saat ini Mas Bey? Kasih hadiah. Dia mengejek kan? Kasih hadiah. Karena dia sudah memberikan paham pahala ibadahnya untuk anda. Bersyukur kepada Allah. Sebagian ulama dahulu ketika ada yang menggibahnya dikirim hadiah. Bingung yang menggibah. <laughs> Kok dapat hadiah ini habis menggibah. Ya, ditulis surat di situ. Karena anda sudah transfer pahala. Nggak malu bacanya. Nggak malu kalau dia muka tembok. <laughs> ya kan? Nggak malu antum digituin. Ya kan? Dikirim hadiah antum. Antum menggibahi teman antum dikirim hadiah lagi. Karena antum menggibahi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, berbaik sangka dulu. Karena mungkin dia mencela, karena dia belum tahu itu bagian dari agama. Dan ini rata-rata. Mereka mencela jenggot, celana cingkrang karena belum tahu. Bukan karena mereka benci kepada Islam. Jangan terlalu cepat memfonis orang itu benci kepada Islam. Bisa jadi dia belum tahu itu bagian dari Islam. Dalam pepatah Arab dikatakan al-jahlu bi Karena tidak tahu akhirnya dia memusuhi, tak kenal, makanya tak sayang, tak sayang, makanya tak cinta. Diajarkan dulu, sampaikan dulu ilmunya dengan hikmah. Ya. Kemudian yang ter, yang ketiga adalah bersa, bersabar. Sampai kapan saat saya bersabar? Sampai mati. Sabar itu. Ya. Loh berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat, yang enak itu istirahat bukan istiqomah. Kalau mau istiqomah berat, mau enak istirahat bukan istiqomah. Kita cuma sekedar diejek jemaah. Sumayyah ibunda Yasir, Afwan, Ammar. Mohon maaf, ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar dikatakan, eh kok pakai cadar ninja hatori nih? Enggak. Tinggal di Indonesia kok ke Arab Araban ya? Enggak. Eh, bukan sekedar dibully, Ammar disiksa, bapaknya disiksa sampai mati di depan matanya. Ibunya di depan kedua matanya ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Bayangkan. Apa nggak sakit jamaah? Nabi ketika lewat di depan mereka melihat mereka sedang disiksa, Nabi hanya bisa berkata sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya surga adalah janji Allah untuk kalian. Kita belum seberapa jamaah. Nabi ke Taif bawa dakwah, menjelaskan tauhid. Tujuannya sangat baik agar mereka tidak mati di atas kesyirikan. Sampai di Taif rupanya sudah ditunggu oleh seluruh masyarakat dihujani dengan batu. Langsung Uthman pagar betis beliau pagar betis di depan Rasulullah sehingga batu yang dilemparkan ke Nabi menimpa beliau sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan darabahu qaumu hatta ajma'uhu." Fawa yamsahu dam fayamsahu dam an wajhi wa yaqul Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi menceritakan ada seseorang yang disiksa dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Dia pun mengusap darah dari wajahnya kemudian sambil berkata sambil mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka tidak tahu. Begitu jemaah. Anda dicekal ya Allah ampunilah mereka karena mereka belum tahu hakikat dakwah sunnah ini. Dakwah yang mengajak kepada persatuan. dakwah yang mengajak kepada taat kepada pemimpin, tidak boleh mencela, tidak boleh memberontak, dakwah yang mengajak manusia untuk menyambung silaturahim, untuk bersikap jujur, untuk mengeluarkan zakat, untuk salat, meninggalkan riba, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dakwah yang mengajak mereka memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, bukan kepada tempat-tempat yang keramat, dakwah yang mengajak mereka untuk mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah, bukan tuntunan hawa nafsu, Fa'inum la ya'lamun karena mereka belum tahu. Bisa jadi ketika mereka sudah tahu, mereka lebih istiqomah daripada kita. Dan mereka lebih dermawan daripada kita di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Umar bin Khattab tidak ada dari para sahabat Nabi yang pernah berpikir Umar akan masuk Islam. Sangat-sangat kejam Umar sebelum Islam terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai ada yang menyatakan Umar masuk Islam kalau keledainya udah masuk Islam. Paham bahasanya? Ya? Umar akan masuk Islam dapat hidayah, kalau keledainya dapat hidayah. Mana mungkin keledai masuk Islam? Saking nggak mungkin. Allah berkehendak lain. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, panglima perang Uhud yang menjadi sebab patah gigi geraham Rasulullah. Menjadi sebab terbunuh sekian para sahabat Nabi. Hancurnya topi perang perangnya Rasulullah. Setelah itu mereka masuk Islam dan menjadi panglima-panglima besar dalam Islam. Khalid ibn Walid, panglima sebelum Islam dan panglima setelah Islam dan menjadi orang hebat di dalam Islam. Wahsy yang memutilasi, yang membunuh, yang menombak paman Rasulullah Hamzah singa Allah. Masuk ke dalam Islam menjadi orang yang membunuh orang yang paling terkutuk di sisi Allah Musailamah Al-Kadzab. Mengaku sebagai nabi memiliki 40 ribu pengikut di Yaman. Hidayah jemaah. Kita doa kepada Allah. Nabi telah menyatakan hati para hamba itu di tangan Allah. Bisa jadi orang yang merencanakan ini dan itu terhadap Islam. Nanti malam dia udah mati. Dia berpikir walaupun 19 saya akan rupanya nanti sore sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulan bin fulan. Selesai. Itu yang mampu kita lakukan. Siapa yang pernah ditelanjangi gara-gara ikut sunnah Rasulullah? Nabi Ibrahim ditelanjangi bulat jamaah. Tidak ada sisa pakaian sehelai benang pun di tubuh beliau. Ditelanjangi setelah itu dilempar ke dalam api. Bukan dibiarkan di tengah kota. Bahkan bapak sendiri, bapak beliau sendiri tidak membela beliau. Bahkan bapaknya sendiri menyatakan, Ya illa illam tantahi. Ya, eh, ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam. Rajam. dan pergi kamu dari saya dengan waktu yang panjang. Siapa yang berkata demikian? Bapaknya sendiri jamaah. Ya. Kalau anda menyatakan berat, ya, ya memang berat istiqomah itu. Yang enak, yang mudah itu apa jamaah? Istirahat. Oke Nabi katakan kal qabidhi alal jamur seperti menggenggam bara 6. Ustadz, bolehkah berziarah ke makam keluarga saya yang non muslim bukan untuk mendoakan tapi hanya untuk menengok dan mengobati rindu kepada keluarga tersebut. Lalu benarkah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan mendatangi kubur orang kafir jika sekedar untuk mengingat mati mohon dan penjelasannya. Yang jelas di Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut ziarah oleh kalian kuburan ya. kuburan karena dengan menziarahi kuburan akan mengingat kalian akan kematian okay. kalau wallahu alam sawab dia tidak berziarah tujuan yang mengagungkan dan memuliakan ya sekedar ingin mengenang kematian karena di situ ada kuburan ya keluarga dan kebetulan dekat wallahu alam sawab itu dikatakan haram saya tidak berani tetapi lebih baik untuk dia tinggalkan karena khawatirnya ini bentuk memuliakan Apakah hadis Nabi Shallallahu benar Nabi pernah mengajari orang tuanya sebelum itu? Wallah alam, saya tidak tahu. Ada yang tahu? Berikan saya ilmu. Saya tahu tapi ragu-ragu dan dalam fatwa tidak boleh menjawab kalau dalam keadaan ragu-ragu. Ada yang tahu? Berikan kami ilmu. Ada yang tahu di majelis? Hah? Saya wallahu alam. Hadis ini wallahu alam. Saya ragu, tidak berani menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz. Bagaimana jika pada khutbah Jumat kita tidak mengetahui yang menjadi khatib adalah ketika menyampaikan mengandung syubhat apa yang harus disikapi? Syukron Ustaz. <clears throat> Apabila di, eh, yang pertama seorang berusaha untuk menghadiri eh, Jumat-Jumat yang di situ ya khatibnya menyampaikan ilmu yang benar Karena kata Imam Az-Zahabi al-qulubu dha'ifah wa syubhatun khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Sebagai contoh jemaah, sahabat Salman Al-Farisi. Pertama beliau pindah agama ke mana jemaah? Ke Nasrani kan? Yang sebelumnya beliau maju Majusi, bapaknya tokoh Majusi di Iran, Al-Asbahan. Sebabnya kena syubhat. Beliau keluar dari rumahnya karena ada suatu pekerjaan yang di diberikan oleh bapaknya. Eh lewat dari gereja Nasrani, masuk, lihat, tertarik. Akhirnya ikut agama Nasrani yang sampai akhirnya beliau bertemu dengan is Islam. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyamar-nyambar. Jaham bin Sofwan. Tahu Jaham bin Sofwan? Tokohnya Jahmi, Jahmiyah yang dikafirkan oleh ulama salaf karena menolak hadis-hadis sifat Allah. Kena syubhat ketika dia bertemu orang-orang di erok yang menyatakan mana ada Tuhan. Kalau ada Tuhan bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba. Maka dia pun mulai ragu adanya Tuhan. Subhanallah. Pada dia orang yang sangat cerdas. Jelas ya, Al-qulubu dha'ifah wa syubhatun khattafah. Dan solusi berikan terkadang seorang mau tidak mau harus di situ karena jarak yang sangat jauh ya atau karena tidak tahu Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma muqallibal qulub. Thabin qulubuna ala dinik. Rabbana la tuzin qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan solusi ketiga dan ini sangat penting. Kalau anda ragu terhadap apa yang disampaikan tadi, telepon orang yang menurut anda dia berilmu. Dia berilmu, telepon, tanyakan kepada beliau. Tadi Ustaz saya mendengar demikian, demikian, dan demikian. Apakah benar demikian? Ini solusi yang sangat bagus. Allah alam Ustaz, bagaimana jika ada seorang imam salat yang menggunakan topi dengan cara topinya dibelakangi? Maksudnya bagaimana ini? Oh, topi ada lidah itu ya. Kemudian dari ke belakang dengan alasan petnya kotor dan rambutnya jika menutupi dahinya batal. Sedangkan sebenarnya dia membuka topi pun tidak masalah. Ya, bukan hal yang eh, yang yang disebutkan oleh para ulama itu sekedar makruh membuka eh, kepala. Namun yang rajih makruh salah satu dari lima hukum Islam yang harus ada dalil. Ya tidak ada dalil yang mencela seorang sholat membuka kepalanya. Tetapi Syalbani menyebutkan dan beberapa ulama yang lainnya itu bagian dari perhiasan sholat yang hendaknya kita lakukan. Tapi nggak tercela orang membuka pecinya jamaah. Eh. Tapi itu masuk dalam keumuman Allah khudhu atau inda kulli masjid. Eh, inda kulli salah. Berhias ketika setiap kali mau sholat. Namun bukan berarti dikatakan makruh. Ya, karena makruh salah satu dari lima hukum Islam. Namun hal yang terpuji seorang menutup kepalanya ketika sholat karena itu bagian dari perhiasan. Maka tidak mengapa dia memuka atau memakai topi tersebut. Ya. Memakai topi tersebut. <clears throat> Syekh Utsaimin pernah ditanyakan kepada beliau tentang memakai topi itu. Beliau katakan topi yang punya lidah di depan itu ya, kata beliau. Kata Syekh jika saya nggak keliru mengingatnya, pada hukum asalnya tidak mengapa, tetapi apabila itu menjadi sebuah simbol yang tidak baik, maka seorang muslim berusaha semampu mungkin untuk meninggalkan simbol-simbol yang tidak baik. Apabila di suatu tempat itu identiknya dengan orang-orang yang tidak baik, ya, penampilan orang yang tidak baik, maka itu hal yang terlarang dalam Islam menyerupai yang tidak baik. Bukankah kita sholat turun dilarang dengan eh, lutut pertama kali turun dengan pendapat yang menguatkan pendapat itu Kan dengan alasan karena menyerupai onta, ya kan? Minum, eh, makan dan tangan kiri karena menyerupai setan. Ini dalil-dalil umum yang menerangkan kepada kita tidak bolehnya kita mengikuti sesuatu perbuatan yang melakukannya identiknya adalah orang yang tidak baik. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam Adapun ungkapan kalau rambutnya menutup daun telinga itu batal maka ini tidak benar. Tidak ada di antara ulama menyebutkan di antara pembatal Islam adalah rambut menutupi telinga. Tidak ada ya nah barakallahu fiik Assalamualaikum WR titik WB apa ini WR nah, ini tidak baik demikian doa jangan disingkat jemaah jadi ada hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ketika Nabi di dalam masjid datang seorang sahabat menyampaikan salam assalamualaikum Nabi menyatakan asyarah sepuluh Kemudian datang sahabat yang kedua menyatakan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawab salamnya kemudian menyatakan 20. Kemudian datang sahabat yang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi pun menjawab salatun 30. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul apa yang anda maksud? 10, 20, 30 untuk tiga orang tadi. Nabi menyatakan yang menyampaikan salam Assalamualaikum pahalanya 10. Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20. Dan yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Tapi kalau di sini Assalamualaikum WR titik WB berapa puluh? <laughs> Hah? 10 dapatnya. WR titik WB nggak terhitung. Kalau memang mau singkat, ya udah nggak usah pakai WR titik WB. Karena kata para ulama ini adab yang tidak baik bersama Allah. Masa kita ingin menyingkat, khawatir mubazir kalimat dalam berdoa kepada Allah? Nauzubillah min dzalik ngobrol chatting ya bisa satu jam doa sama Allah kita singkat nanti kalau jawaban dari Allah Allah singkat bagaimana <laughs> ya. ini adab yang tidak baik doa demikian juga salat kepada Nabi seringkali SAW ini adab yang tidak baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andai kata tidak ditulis maka lebih baik tidak ditulis secara uh, totalitas ya. sekaligus tidak ditulis nanti orang yang akan membaca akan bersalawat sendiri yang memahaminya jelas ya tapi di sini ada pertanyaan, saya sering bergaul dengan non muslim. Kadang saya sering dibayarin makan. Nah giliran saya yang ingin bayarin, dia selalu nolak. Apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, hemat anda. <laughs> ya kan? Punya teman suka naktirin. Pas kita yang bayarin nggak terima, Alhamdulillah. ya kan? Masya Allah punya teman seperti itu bersyukur kepada Allah. Dermawan sama anda, dia tidak meminta anda dermawan sama dia. Adapun memberi, eh, menerima hadiah seorang non muslim tidak mengapa. Nabi telah menerima hadiah daging dari kaum Yahudi. Ya. Apa yang harus saya lakukan ya bersyukur kepada Allah yang pertama. Yang kedua ya banyak membalas. Karena Nabi eh, Allah menyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Ya banyaklah cara-cara yang lain yang insya Allah setiap kita mengetahui. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Hal yang saya ingin ingatkan, sering guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala mengingatkan, apabila Anda berada di majelis ilmu, dari semenjak awal kajian dan Anda belum keluar kemudian menulis pertanyaan tidak perlu mengucapkan assalam. Nggak perlu nulis salam karena kita belum berpisah. Jelas ya? Bila Anda menulis kemudian pergi, Assalamualaikum. Ya. Seperti para sahabat Nabi ketika berpisah dengan pohon kur korma kemudian jumpa lagi baru kemudian mereka menyampaikan salam lagi. Adapun kita belum berpisah tadi, misalkan antum duduk di tengah dari tadi, belum berpisah kita. Nulis pertanyaan, tidak perlu nulis salam. Demikian diingatkan oleh para ulama. Beliau menukilkan faedahnya dari Asy Muhammad bin Salim Al-Utsaimin rahimahullah. Jelas ya ya? Ini faedah. Karena <clears throat> Ada potongan kajian Ustadz mengenai melakukan sunnah mengurus jenazah orang tua. Walaupun ditanya masyarakat. Bagaimana jika menentang ayah atau ibu yang masih hidup? Syukuran apanya yang menentang maksudnya? Maksudnya apa ini? Tata pelaksanaan jenazah. Ngurus orang. Terus jenazah siapa yang akan dia urus? Yang menentang ibunya Jenazah dia sendiri ya, dia udah meninggal. Kalau jenazah keluarga yang lain, maka yang pertama dia semampunya karena bukan peto bukan hanya di tangan dia, misalkan abang dia, adik dia, masih ada abangnya, ada orang tuanya. Dia sampaikan, ya daripada berkekeh malah terjadi keributan mayat di depan, ya mereka malah berantem. Akhirnya mayat tidak sabar melihat mereka berantem bangun menyatakan sabar <laughs> jangan berantem. <laughs> ya Agar si Mayan mulia kenapa berantem dari tadi? Udah kalian nggak usah berantem si Fulan aja yang mandikan saya. Kacau jadinya. ya, dan ini pengalaman jemaah. Pengalaman pribadi juga. Terkadang kita ingin menerapkan sunnah kepada orang tua kita sendiri. Tetapi orang yang lebih tua dari kita siap tumpah darah. Kalau kita lakukan terjadi pertumpahan darah, terjadi pertengkaran, orang banyak di rumah, terjadi mafsadah yang sangat besar. Ya, maka ingatkan semampunya, sampaikan semampunya fattaqullaha mas tata'tum. Selebih itu mohonlah ampunan kepada Allah. Nah, karena dalam Islam kita tidak dibenarkan melakukan suatu kebaikan tetapi memunculkan kejelek, kejelekan yang tidak kalah besarnya dari kebaikan tersebut. Makanya Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah karena itu akan menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan. Kita mencela sesembahan selain Allah di atas ilmu, tetapi apabila itu menyebabkan mereka mencela Allah, Allah melarangnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang telah menyetorkan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana nyetor 30 juz sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, Masya Apakah disunnahkan membaca doa khatam Al-Quran yang banyak tercatat di Musa Musaf zaman ini? Memang sebagian ulama salah memandang doa itu eh, sahih dan sebagian athar menyebutkan bahwa Anas bin Malik melakukannya maka jika ada yang melakukannya saya tidak mengingkarinya adapun pribadi saya sendiri lebih condong itu tidak sahih tapi kalau ada yang melakukannya saya tidak mengingkarinya karena itu hal yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf nah barakallahu fiik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, jikalau Rasulullah melakukan lebih dari apa ini? R bentuknya, cara dalam satu perkara lebih dari dua cara dalam sebuah perkara. Apa bagaimana sikap kita? Misal cara bersedekap di dalam sholat. Bangun apa ini? Hah? Ini bangun dari bangun BNM. E. Hah? Oh, berkurban di LA. Apa karena keragaman dalam berkurban? Dari Nabi? Baik, ya. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam bab ini. Apabila terjadi eh, terjadi eh, datang dari Nabi beberapa cara, beberapa bentuk zikirkah ya atau seringnya itu dalam zikir, maka kaidahnya idza uh, idza kana al mahal yaqbal ya maka semuanya dilakukan tetapi kalau al mahal la yaqbal maka tidak dilakukan. Maksudnya Apabila tempatnya mungkin untuk diterapkan semuanya, maka dilakukan semuanya. Tetapi kalau tempatnya tidak mungkin dilakukan semuanya, maka tidak dilakukan semuanya. Contohnya apa? Doa istiftah. Banyak nggak doa istiftah? Banyak. Mungkin semuanya kita baca dalam satu waktu? Nggak mungkin. Antum baca semua, orang lain udah sujud, Anda masih berdiri. Ya kan? Tapi kalau memungkinkan, maka dilakukan. Apa contohnya? Dikir pagi petang. Banyak dari Nabi kan? Sekian dikir. Ini mungkin nggak dilakukan sekaligus semuanya? Mungkin, maka diterapkan semuanya. Tapi kalau tidak, maka dilakukan salah satu darinya dan berusahalah dalam seumur hidup semuanya itu telah dilakukan semuanya. Ya. Terkadang doa ya Allah ma bain baina wa baina khataaya ya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Terkadang doa istiftah yang lain semua yang warid dari Nabi, maka dia berusaha melakukannya melakukan semuanya itu dalam ya, eh, perjalanan hidupnya. Jelas ya? Kaidahnya wallahu a'lam Saya kira sampai di sini lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan dan perkumpulan kita ini semata-mata karena Allah dan Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun al muttaqin. Seluruh orang yang saling kasih mengasihi di dunia ini akan bermusuhan di hari kiamat kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.